والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه مع بعد Baik, masuk kita kepada salah satu di antara nama-nama Allah Al-Husna yaitu Al-Latif makna lughawi Kalau dengan kalimat ini kan dalam bahasa Arab itu beda harakat, beda makna. Di sini latafa bihi bil fath latafa yaltufu atau yaltifu lutfan lataf bisa latafa yaltafu lutfan itu maknanya seperti yang kita pahami ya, ini idza rafaqa bihi ya, ini lembut lemah lembut Ciri pertama, <clears throat> latofa bihi yaltafu lutfan. Yang kedua, latufa <clears throat> dengan dhammah. Latufa yaltufu. Maknanya beda. Daqqa wa sahura. Daqqa wa sahura. Halus dan kecil. Kalau dia dengan doma, latufa, yaltufu, itu artinya kecil dan halus. <clears throat> Kalau dia dengan fathah, latafa yaltafu, jadi rafaqa bihi, yarfuqu, lembut. Jadi semakna nanti dengan nama Allah Ar-Rafiq. Ar-Rafiq. Nah ini nama-nama yang termasuk nama-nama yang juga bisa disandangkan kepada makhluk. Nanti bisa disifatkan suatu itu dengan nama Latif. Wal Latif ismul fa'il min latufa. Isim fa'ilnya adalah al-latif. Apakah latafa atau yaltufu? Nama ini disebutkan beberapa tempat. Ada yang menyebutkan tujuh. Di tujuh tempat. Dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 103 la tudrikuhul absar wa huwa وهو يدرك yudrikul absar wa huwa latiful khabir Surat Al-An'am ayat 103 Nanti dalam surat Al-Muluk yang sudah hafal semua Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir <clears throat> Surat keberapa ayat ke-13 berapa itu 16 ayat ke-14 Said dan beberapa tempat yang lainnya dalam surat Yusuf Inna Rabbi latifun bima yasha innahu huwal alimul hakim Baik Sekarang Baik Itu latif أما الخبير أما الخبير secara lugawi dari al-khibru wal khibrah al-khibru wal khibrah al khibrah wal khubru al khabir secara bahasa dari al khubru al khibru al khibrah kemarin sudah kalau di apa digabungkan dengan al alim itu termasuk dalam makna-makna al alim cuma bedanya al khabir itu yang batin asya yang paling tersembunyi ini makna ini semuanya artinya al khibru wal khubru wal khibrah wal khubrah itu kulluhu artinya semuanya adalah sama dengan al ilmu bisyai al ilmu bisyai Nah, jadi al-khabir al-alim bisyai. Al-khabir artinya al-alim bisyai. Sehingga dikatakan dalam apa? Terkait dengan makna ini orang yang apa dikatakan al-khabir alladhi yukhbiru syai'a bi'ilmihi. Yukhbiru syai'a bi'ilmi, mengabarkan sesuatu dengan ilmunya. Menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, menyampaikan berita tentang sesuatu dengan ilmunya. Ini artinya al-khabir, al-alim bisyai' atau yang menerangkan sesuatu itu dengan ilmunya. Disebutkan nama al-khabir ini hampir ada yang menyebutkan 45 tempat atau lebih dari 45 tempat sekitar itu dalam 45 atau dikatakan 45 kali nama ini disebutkan dalam Al-Quran Inna rabbahum bihim yawma izin la khabir. Nah itu satu diantaranya. Nah. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Dalam surat Fatir. Kemudian dalam surat At-Tahrim hmm, ketika Allah menceritakan tentang pertanyaan Hafsah, istri Nabi Ibunda 6. Ibunda Hafsah bertanya kepada Rasulullah, "Man anba'aka hadza?" Qala nabba'ani al-alimul khabir. Kita kembali ke Al-Latif. Maknanya ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna rabbi latiful lima yasha. Ya Allah Subhanahu wa taala lemah lembut ah, dalam artian lembut, halus, lembut nah, kepada Nabi Nabi Yusuf alaihi salam. secara umum <clears throat> diterangkan oleh Ibnu Jarir wa huwa latifu bi ibadih yani al khabir bihim wa bi a'malihim Allah itu al latif bi ibadihi al khabir bihim wa bi a'malihim lemah lembut halus lembut kepada hamba-hambanya dan khabir tentang mereka dan amalan-amalan mereka. Nah. Latif juga diartikan oleh sebagian mereka wal barru bil ibadihi al barru ibadihi baik kepada hambanya. Sangat sangat baik albar Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan mana Allah di ini yaltufu lahum min haitsu la ya'lamun. Bersikap lembut dan berbuat sesuatu yang sangat halus kepada mereka tanpa disadari oleh mereka, oleh hamba-hamba hamba-hambanya. Dari sisi ini makna ini itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim sampai ini mulai sejak manusia itu masih dalam bentuk sebagai nutfah sebagai nutfah nah, di dalam rahim. Betapa dan betapa lembutnya Allah kepada kita. Dalam keadaan kita tidak belum jadi berwujud apapun, masih sebagai nutfah, rezeki datang mengalir. Tanpa kita minta, sampai berkembang menjadi mu'nam, alaqah, segumpal darah sampai akhirnya menjadi bentuk mudghah gumpalan daging sudah menjadi janin. belum bisa bicara Allah marzukni. Allahumma inni as'aluka rizqa. Belum bisa kita bicara, bicara minta mata, minta telinga, minta hidung. Begitu di dalam dijamin oleh Allah rezeki kita. Padahal kita belum mampu untuk berusaha. Lewat satu jalur. Dari satu jalan Allah memberikan rezeki makanan kepada untuk berkembangan dan untuk tumbuh. Kita menjadi makhluk yang sempurna. Lewat plasenta. Tali pusat. Dalam keadaan kita itu Masya Allah. Ketika itu di dalam fi zulumatin salas dalam tiga kegelapan dalam tiga selimut tiga lapisan dalam perut dalam rahim dalam kantong istilahnya kantong amnion mereka, kantongnya yang apa ketuban gitu. bahkan bisa berenang nggak berenang nggak kelelap masya Allah betapa halus dan lembutnya Allah kepada kita memberi kebaikan dan memberi taufik perlindungan nah ini diantara termasuk sifat lembutnya Allah itu Allah berbuat kebaikan kepada kita albar dari arah yang tidak kita sangka-sangka yang tidak pernah kita per perhitungkan. Allah melindungi kita dari berbagai kejahatan dari arah yang, arah yang tidak pernah kita perhitungkan. Mengangkat derajat seorang hamba dengan berbagai sebab yang tidak pernah terbayangkan oleh dia. juga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada hambanya tersebut berbagai hal yang tidak disukai oleh hamba itu untuk agar hamba ini agar hamba tersebut mencapai tempat-tempat yang justru disukainya. Artinya dia ya kalau kita eh, umpamakan dengan pepatah lah berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian dicoba oleh Allah dia diuji oleh Allah untuk sampai kepada sesuatu eh, tempat ataupun derajat yang itu menyenangkan dia dia bersusah payah tapi untuk sampai kepada tempat yang melegakan melapangkan dia mulia kedudukannya agung posisinya Nah, itu yang diantara disebutkan tadi di antara bukti kelembutan Allah Subhanahu wa taala perhatikanlah kita ketika kita masih dalam rahim ibu. Sejak mulai berkembang menjadi dari nutfah menjadi alaqah kemudian mudghah Bagaimana Allah menyediakan satu jalan untuk pertumbuhan makhluk yang baru ini. Dalam keadaan dia tidak mampu untuk ber buat apa-apa. Juga belum mampu untuk berbicara, meminta kepada Allah, mengadu kerakan kepada Dia. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, dibutuhkannya. Nah, kemudian setelah dia keluar dari rahim ibu, lahir ke dunia, kan putus satu jalan ini tadi. Subhanallah, tapi Allah begitu lembutnya Allah kepada kita supaya ini kita semuanya sadar betapa baiknya Allah yang dikatakan oleh Al-Khattabi tadi al-barru bi ibadi. Ini diantara makna-makna al-latif. Betapa lembutnya Allah, betapa baiknya Allah kepada hambanya. Sudah putus satu jalur rezeki yang kita andalkan. Allah sediakan dua. Allah ganti menjadi dua jalur makanan. ya dia mendapatkan dua jalur dari ASI dari air susu ibunya. Nah, kemudian berhenti dia di sapi. Setelah tiba masanya putus lagi. Tapi Allah tidak biarkan dia begitu saja sia-sia. Allah mem dengan dua jalur tadi tumbuh kuat, sehat. Nah, setelah itu Nah, Putuslah dua setelah putus dua jalur tadi, dia pun diberi oleh Allah jalur-jalur lain untuk dia mendapatkan rezeki bagi dirinya. Dia bisa mencari makan sendiri. Nah, terhenti itu semua mati. Dari mana dia mendapatkan rezeki? Beruntung dia kalau dia menjadi seorang hamba yang bertakwa selama hidupnya sampai diakhiri dengan takwaan pula dia akan dipanggil oleh Allah dari pintu-pintu rezeki yang tiada terhingga hebatnya dari delapan pintu dari delapan pintu dia dipanggil nah, Abu Abu Jan Abu Abu Jannah Ini kita manusia. Yang lain, makhluk lain, lihat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki. Makhluk yang tertutup. Di dalam cangkang telur. Dari mana dia dapatkan makanan? Dari mana dia dapatkan rezeki? tertutup rapat tidak bisa masuk. Kalau kita masih mending manusia ketika kita dalam perut ibu kita lewat jalur tali pusat. Ketika terputus keluar dalam keadaan lahir ke dunia masih dapatkan asi. Di sapi masih ada yang memberi makan. Berhenti sudah tidak diberi apa namanya lagi. Nah, sudah dewasa dia bisa kerja jadi sendiri mati masih juga ada lagi. Kalau dia mukmin, dia akan lewat nah, delapan pintu-pintu surga yang memanggilnya. Nah, seekor anak burung di dalam cangkang yang keras. Dari mana dia mendapatkan rezeki? makanan, tumbuh, bahkan kemudian merekah. Tiba waktunya pecah dan keluar masuk hidup. Nah, betapa halus dan lembutnya Allah kepada makhluk makhluknya. Memberikan anugerah dan karunia kepada mereka dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Lebih hebat lagi dari itu kata mereka. Ketika dia menciptakan manusia dari setetes air yang hina. Keluar dari tempat yang hina. Dari setetes air yang hina. Keluar dari tempat yang hina. Tapi Allah persiapkan untuk mengenal zatnya yang maha mulia. Dipersiapkan dia kalau dia mau, dipersiapkan untuk menempati tempat yang mulia. Diizinkan dia untuk mengenal nama-nama Allah yang maha mulia, yang maha baik, yang terbaik. Diizinkan dia untuk men, men, memahami, mencintai sifat-sifatnya yang maha sempurna. Padahal dia siapa dia? Kita manusia ini siapa kita? Dari setetes air yang hina keluar dari tempat yang hina diizinkan untuk beramal untuk mengenal zat yang maha mulia. Ini kan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya Allah kepada makhluknya yang bernama manusia yang Allah katakan tentang mereka zaluman jahula sangat-sangat zalim dan sangat-sangat jahil. Diciptakan dari tanah yang bercampur, bukan tanah yang bersih loh. Tanah yang di muka bumi ini sampai disebutkan oleh mereka enam para ulama yang meriwayatkan ini juga. Jadi bercampur keadaan zat tubuh kita ini dari ada tanah yang baik, ada tanah yang tidak baik, ada yang busuknya. Nah, itulah model manusia manusia. Tapi ternyata apa? Ruhnya diciptakan dari tiupan zat yang maha yang maha mulia. Nah, ditiupkan ruhnya ke dalam Adam, jasmani Adam yang tercipta dari tanah yang seperti itu. Makanya diingatkan seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wahai bani Adam. Nah, seakan-akan dia menjadikan artinya Allah berbicara kepada kalian. Kau kami ciptakan dari jasadmu dari tanah yang bercampur dengan kebusukan. Kamu diciptakan jasadmu diciptakan dari sesuatu yang hina, keluar dari tempat yang hina, tapi rohmu itu dipersiapkan sebetulnya untuk menduduki tempat alam malakut yang tinggi. Tempat yang mu, yang mulia. Ini adalah salah satu kelembutan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah kepada kepada manusia. Dia tinam, dia tidak menghalangi hamba-hambanya yang mukmin. Dia tidak menghalangi hamba-hambanya yang mukmin dari sebagian urusan dunia, melainkan untuk memberikan hamba tersebut sesuatu yang lebih mulia, lebih utama dan lebih bermanfaat. Tapi karena seringnya kita jahna, karena sifat kita ini jahil dan itu masih mendominasi kita, seringnya kita lebih memilih nah sesuatu yang selera sesuai dengan selera kita ya nafsu kita yang amaratun bisu. Nah, sehingga persiapan untuk itu tadi nah, yang sebetulnya itu yang diinginkan oleh Allah dari kita, kita tidak sabar untuk menghadapinya. Ingin cari jalan pin, jalan pintas. ta'abbud nah, kemudian beribadah kepada Allah dengan nama ini beriman kepada Allah dengan nama-nama dengan, dengan nama ini ini menuntut kita juga untuk bersikap lembut kepada sesama baik ketika berdegaul dalam bermuamalah juga dalam keadaan juga ketika dalam menyampaikan berdak berdakwah nah di antaranya adalah dengan menampilkan diri menjadi sebab. Artinya setiap kita yang memang dituntut untuk berdakwah dan semua kita adalah dai mengajak orang lain dengan kemampuannya, dengan apa yang ada padanya untuk mereka mencintai Islam, menerima Islam dan mencintainya yaitu untuk menampilkan diri sebagai sebab bagi orang lain untuk mendapatkan hidayah. Ini di antara bentuknya sikap ketika kita mengimani nama Allah Al-Latif begitu lembutnya Allah hmm, terhadap hamba-hambanya yang berikan semuanya ini sebab berbagai kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Nah, beribadah kepada Allah dengan nama ini menjadikan pula dirinya untuk menjadi bersikap lembut dalam bermuawalah dan dalam berdakwah dan menjadi sebab bagi orang lain untuk mendapatkan hidayah. Kemudian mempertebal tawakal kepada Allah. Baik, ini terkait dengan nama dengan nama Allah Al-Khabir. Nah, tapi tadi nah terkait dengan nama Allah Al-Khabir. Nah, tapi termasuk juga karena pengertian Allah demikian halusnya Allah, lembutnya Allah, maka mengimani nama Allah Al-Latif juga mendorong orang yang nak beriman kepada nama Allah Al-Latif ini untuk selalu menjaga diri, selalu menjaga hati dan pikirannya agar tidak terkotori oleh berbagai niat, bayangan dan khayalan yang kosong atau atau hal-hal yang merusak. Nah, ini terkait dengan nama Al-Latif. disebutkan juga secara ringkas bahwa nama Allah Al-Latif itu ringkasnya itu mengandung dua dua pengertian. Yang pertama makna Al-Latif itu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir. Alladhi ahata ilmuhu bil asrar wa khafayat al-umur wa maknunatis sudur. Artinya, dan nama Allah itu juga terkait dengan sifat Allah yang lain, nama Allah yang Al-Khabir. Salah satu di antara maknanya bahwa Allah mengetahui ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Makanya sering di mereka yang apa mensyarah nama ini juga sering menggandengkan Al-Latif Al-Khabir. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Sehingga yang tadi kita sebutkan dengan memahami dengan beriman kepada nama Allah Al-Latif itu dia jaga hati dan pikirannya dari niat-niat khayalan-khayalan dan angan-angan yang kosong dan rusak. Karena Allah mengetahui semua hal yang tersembunyi. Yang tersembunyi di dalam dada. Dan mengetahui berbagai perkara walaupun sekecil dan sehalus apapun. Nah ini salah satu di antara mana Al-Latif. Kemudian mana yang kedua? Dia kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dan wali-walinya. kepada hamba-hamba dan wali-walinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, dari cobaan para eh, saudara-saudaranya, fitnah saudara-saudaranya juga fitnah ketika berada di dalam rumah Imratul Aziz. Nah, menghadapi perkara tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya dan mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan tadi, nah, bahwa Allah juga menimpakan berbagai kesulitan, cobaan, sesuatu yang tidak disukai oleh hamba tersebut untuk dia mencapai kemuliaan digambarkan oleh apa namanya Syekh Al Al Harras ketika mensyarah Nunia Ibnu Qayyim itu mengatakan seperti Allah menguji para ambia dengan gangguan-gangguan intimidasi dari masyarakat mereka. Padahal mereka adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah para ambia ini. Kenapa Allah timpakan demikian? Untuk mereka mendapatkan kedudukan yang lebih mulia, istimewa dibandingkan manusia-manusia yang lain. Artinya kan kita sering menyampaikan dalam majelis ini juga dan majelis yang lain kita selalu mendapatkan bahwa um, apa namanya musibah-musibah itu itu sebagai kafarah bagi mungkin bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana dengan para ambia yang mereka diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, bahkan lebih berat Bahkan lebih lebih berat. Apakah itu karena dosa yang mereka lakukan? Tidak. Tapi untuk apa? Allah memberikan cobaan itu justru men, men, apa, apa, lebih berlipat kali lebih berat dibandingkan manusia biasa untuk agar Allah menaikkan mereka kepada derajat yang lebih tinggi dari manusia yang lain. Nah, untuk agaknya agar Allah menaikkan mereka derajat yang lebih tinggi dari makhluk makhluk lain. Makin berat ujian itu, makin istimewa mereka. Makanya yang dua di dalam di kalangan para anbiya wa rasul yang paling dicintai oleh Allah khalilain Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, dan luar biasa ujian yang beliau berdua hadapi lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara bentuknya ini dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah. Kam istashrafal abdu 'ala matlubin min matalibid dunya. Betapa sering kita melirik-lirik mengintai, melihat-lihat kepada salah satu dari tujuan-tujuan dunia. Ya. Harta, kedudukan, pasangan, ya, rumah, tempat tinggal atau yang lainnya ada keinginan kita untuk itu. Dan bahkan kita mengupayakan. Ya, artinya apa? Punya usaha kita kan untuk dunia. Nah, min wilayatin aw riyasatin aw sababin min asbab min al asbabil mahbubah. Berusaha dia menjalankan berbagai sebab yang dia sukai, yang disukai. Nah, ternyata fayasrifuhullahu anha. Ternyata Allah palingkan. Nah, sering kita gagal Ya. Sering kita ga, gagal. Tidak mendapatkan. dapatkan. Wa anhu. Dijauhkan kita dari keinginan-keinginan tersebut. Kenapa? Rahmatan bihi. Semua itu adalah karena rahmat Allah kepadanya. Jadi jangan kecewa. Dagangan yang nggak laku, gagal usahanya. Di kantor juga demikian. Nah, yang hidupnya di atas roda juga mungkin demikian, nggak dapat langganan. Jangan kecewa. Rahmatan bihi, karena rahmat Allah. Lialla tadurrahu, nah, lialla tadurrahu fi, nah, fi dunia fi dinihi. Kenapa? Supaya tidak merugikan dia dalam urusan dunianya. fayadallu al-abdu hazinan akhirnya dalam keadaan siang itu betul-betul dia sedih luar biasa kok nggak dapat dapat usahanya ini jualannya enggak laku-laku di kantor juga mungkin nggak ada kerjaan di rumah juga usahanya nggak ada nah al abdu hazinan min jahlihi wa adami ma'rifatihi bi Kenapa? kenapa karena jahilnya dia dan nah, tidak adanya makrifat dia kepada Rabbnya. Karena kurang kenal dia kepada Allah. Walau alima ma dhafara lahu fi al na fil ghaib wa urida islahuhu fihi hamidallaha wa syakarahu ala dhalik. Seandainya dia tahu apa yang Allah simpan untuk dia di alam gaib ini dalam ilmu yang di, di sisi Allah. Kegagalan-kegagalan yang dia alami dalam urusan dunia ini. Maka kalau dia tahu bahwa itu semua adalah tidak lain adalah untuk kebaikan dia. Niscaya pasti dia akan menguji Allah dan mensyukuri Allah. Fa'inna Allah bi'ibadihi ra'ufun rahimun latifun bi'awliya'ihi. Karena Allah sangat tahu sangat lembut dan mengerti tentang keadaan keadaan hambanya. Ala ya'lamu man khalaq wa latiful khabir. Apakah dia tidak tahu apa yang dia ciptakan? Dan dia maha halus, maha lembut, lagi maha mengetahui perkara-perkara yang detail, yang halus. Maka jangan jangan sedih ketika gagal juga tidak akan pantas dia tidak akan merasa bahwa dia bangga ketika dia berhasil lebih-lebih dalam urusan urusan din dalam urusan agama nah ini latif nah Baik. Nah, sekarang buah keimanan kepada nama ini yang sekaligus sifat Allah. Dengan mengimani nama tersebut menyadarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala la yatufutuhu minal ilmi syai'un. Tidak ada yang lolos satupun dari Allah. Tidak ada satupun yang lolos luput dari Allah. Sekecil apapun urusan tersebut. Sehalus apapun. Lihat dalam surat Luqman ayat 16 ya bunayya innaka in takum mithqala mithqal habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha ya'ti Allah. Jadi jangan merasa kecewa, jangan merasa rugi. Seberapapun kecilnya yang kita kerjakan itu pasti didatangkan oleh Allah pahalanya. Tersembunyi bagaimanapun. Yang kedua, ketika kita mengimani bahwa nama Allah itu adalah Al-Latif, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, maka mendorong kita untuk senantiasa muhasabah. Senantiasa muhasabah, mengoreksi diri. Baik itu perbuatan, ucapan, gerak maupun diamnya kita. Nah. Beriman kepada nama Allah Al-Latif dan sifatnya yang lemah lembut menumbuhkan pula kepada kita untuk tawakal yang penuh kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah yang menggiringkan rezeki kepada kita, membimbing kita kepada sebab, nah, memudahkan urusan-urusan kita. Nah ini diantara. Nah, jadi jangan tidak mungkin seorang yang beriman kepada nama Allah Al-Latif. Apalagi nama-nama yang lain. Untuk putus asa kepada Allah. Dan mengandalkan kemampuannya. Baik, itu nama Allah Al-Latif. Sekarang nama Allah Al-Khabir. Tadi disebutkan Al-Alim bisyai' yani yukhbiru syai'a bi'ilmihi. Hampir mana maknanya hampir sama dengan di atas disebutkan hmm, di beberapa tempat seperti hmm, antaranya adalah dalam surat Al-Adiyat. Nah, al-khabir yani al-alim bisara bisarairi ibadihi wa dhamairi qulubihim. Artinya al-khabir bi umurihim alladhi la yakhfa anhu syai'. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Kata Ibnu Jarir Al-Tabari, khabir bikul lima ya'lamunahu atau ya'malunahu wa yaksibunahu min hasanin wa sayyid. Allah itu khabir Maha mengetahui bikul lima ya'lamunahu atau bikul lima ya'mal kalau nah Nah kiranya yang malu ya'malunahu. Mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan, Wayak sibunahu yang mereka upayakan min hasanin Itu kalau dengan ya'malun. Tapi di sini tertulis ya'lamun. Nanti di nah, nanti kita lihat lagi. Kalau di khabirun fi bikulli ma ya'lamunahu berarti Allah Maha mengetahui nah secara detail apa yang diketahui oleh hamba-hambanya tentang kebaikan dan kejelekan. Hafizun dzalika alaihim, bahkan menjaganya, menyimpannya untuk mereka. Liyujaziyahum ala kulli dzalik. Nah, ini lebih tepat kalau apa mustaqat salah cetak. Berarti khabirun bi kulli ma ya'malunahu wa yaksibunahu. Ini Allah mengetahui secara rinci apa yang mereka amalkan, apa yang mereka upayakan dari min hasanin sayyin, dari kebaikan ataupun kejelek kejelekan. Kemudian Allah menyimpannya, merekamnya, mencatatnya untuk Allah balasi mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan tersebut. Ini khabirnya Allah. Inna rabbahum bihim yawma la khabir. Baik. Nah, Imam Ghazali juga menyebutkan makna khabir ini seperti itu tadi. Nah, al-khabir huwa alladhi la ta'zumu anhu al-akhbar batinah. Nah, ini makna al-khabir. Imam Ghazali menyatakan alladhi la ta'zubu anhu yang tidak ada satupun yang luput dari Allah al-akhbar al-batinah. Berita-berita batin. Hal-hal yang sifatnya bah, ini, Tidak ada yang lolos dari Allah. Nah. Itu juga diterangkan oleh Syekh Sa'di Al-Alim wal Khabir Tapi beliau gabungkan dengan Al-Alim wal Khabir ini Allah meliputi ilmu Allah itu meliputi perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang batin, rahasia-rahasia ataupun yang tampak nyata, baik yang di masa lalu maupun yang akan yang akan datang, sedang dan yang akan datang. Ini khadirnya khibrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, asar al-iman bi hadal ism. Buah mengimani nama ini. Nah, meyakini bahwa Allah itu Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khabir. Nah, kita meyakini bahwa Allah itu adalah Al-Khabir yang tidak ada satupun perkara yang tersembunyi luput dari Allah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah ini. mengimani nama Allah Al-Khabir mengimani pula bahwa Allah itu subhanahu Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang dirinya bahwa dia tidak ada satupun yang lebih tahu tentang Allah tidak ada satupun yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah tidak ada satupun yang tahu tentang Allah daripada daripada Allah Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Is'al anhu khabir. Nah. Ini maksudnya adalah kalau mau tahu tentang Allah, tanyakan kepada Al-Khabir. Siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mm-hmm. <clears throat> Yang ketiga, mengimani nama Allah Al-Khabir berarti mengimani pula bahwa Allah itu sangat mengerti tentang amal perbuatan kita secara rinci, detail dan tersembunyi sekalipun. Sampai niat yang tidak bisa dicatat oleh malaikat itu Allah tahu. Artinya malaikat tidak pandai untuk mencatatkan seperti apa keinginan-keinginan yang muncul di dalam hati itu. dengan Al-Khabir tadi sehingga beriman kepada Allah dengan nama nama Allah Al-Latif juga Al-Khabir ini, Bibi Al-Khabir ini membuat atau menumbuhkan untuk kita senantiasa muha muhasabah. Nah. Mendorong pula untuk kita menjaga ya, menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang kosong dan rusak. Nah, dari hal-hal yang kosong dan rusak. Nah khair. Nah itu mungkin dua nama Allah yang mulia ini yang bisa kita paparkan beberapa pengertiannya. Wallahu a'lam Baik, nama berikutnya insyaallah <clears throat> Al-Hafiz dan hafid. Al-Hafid dan hafid. Nama Allah Al-Hafid dan hafid.